Yang disebut Aid adalah semua hari yang di sana ada acara berkumpul dan hari tersebut berulang periodik jadi sebulan sekali atau setahun sekali atau sepekan sekali Maka Eid adalah semua hari yang di sana ada acara berkumpul dan itu berulang dalam tenggang waktu tertentu. Sedangkan secara bahasa Eid itu istiqaq diambil dari kata-kata ada ya'udu artinya kembali. Kenapa ka'annahum seakan-akan karena mereka orang-orang yang merayakannya itu adu ilaihi mereka kembali kepada hari tersebut pada waktu-waktu pada periode waktu tertentu namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya istiqaquhu id itu diambil dari kata-kata al-ada yang artinya kebiasaan karena mereka iktaduhu mereka telah terbiasa dengan hari tersebut. Maka ada perbedaan pendapat tentang asal katanya, apakah dari ada yaudu ataukah dari al-ada. Ayat itu bentuk mufrad jamaknya adalah ayat. Jika ada kalimat ayat dalam muslimun maka maknanya adalah syahidu aidahum mereka kaum muslimin menyaksikan aid mereka berkata Ibnu Arabi dan beda antara Ibnu Arabi dengan Alif Lam dengan Ibnu Arabi tanpa Alif Lam kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam adalah seorang tokoh sufi yang sesat yang hulu dalam sufinya dan keyakinan wahdatul wujud bahasanya semua yang nampak ini adalah Tuhan adalah Allah dan keyakinan kalau iblis itu masuk surga <clears throat> dan iblis itu mukmin dan keyakinan yang hulu yang ekstrim yang lainnya sedangkan Ibnu Arabi beliau seorang ulama pakar bahasa, pakar bahasa Arab, pakar tafsir, pakar hadis, bermadhab maliki. Namun beliau dalam masalah akidah memiliki penyimpangan itu terkena subhat asyairah rahimahullah taala wa ghafarolahu. Sumiyal aidu aidan Aid disebut aid li'annahu ya'udu karena hari Aid hari itu hari raya itu kembali kula sanadin setiap tahun tahun sekali bifarahin dengan membawa rasa bahagia dengan membawa rasa gembira mujadidin yang baru beliau katakan Aid disebut Aid karena dia kembali menemui kita dengan membawa rasa gembira yang baru. Kalau alamatu Ibnu Abidin Sumyal aidu bihadal ismi li'anna lillahi ta'ala fihi awaid al-ihsani ai, anwa al-ihsanil aidati anwa al-ihsanil aidata ala ibadihi fi kulli yaumin minha al-fitru ba'dal man'i anit ta'ami wa sadaqatul fitri atau wa sadaqatul fitri wa itmamul haji bitawafi في طواف الزيارة ولهوم الأضاحي وغير ذلك لأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والهبور Berkata Al-Alamah seorang yang sangat berilmu yaitu Ibnu Abidin seorang ulama besar dalam madhab Hanafi. Beliau mengatakan Sumyal Aid Aid itu dinamakan dengan nama ini yaitu Aid disebut Aid karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memiliki awaidul ihsan apa itu awaidul ihsan ai ya, maksudnya anwa al ihsan berbagai bentuk kebaikan al aidah yang kembali atau yang diberikan ala ibadi kepada hamba-hambanya fikuli di setiap hari di sepanjang hari Di antaranya adalah kebaikan Allah tersebut adalah al-fitru, bolehnya makan dan minum ba'dal man'i setelah dilarang anit to'am, dilarang makan minum. Dan yang lainnya adalah sedekatul fitri, adanya zakatul fitri yang memberikan kebaikan untuk eh, orang-orang miskin sehingga mereka bisa menikmati hari raya dan memberikan kebaikan untuk orang yang berzakat dengannya membersihkan eh, laru dan rofas yang terjadi saat puasa dan di antara kebaikan yang ada pada saat hari raya adalah itmamul hajj sempurnanya haji bitwafi ziarati dengan tawaf ziarah dan luhumil adahi dan daging hewan kurban dan yang lainnya dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab yang lain kenapa Aid disebut Aid? Li'anal adata fihi karena umumnya fihi pada hari Aid itu di sana ada gembira dan gembira. Umumnya orang itu gembira ya, meskipun ya tidak menafikan adanya orang yang sedih namun itu bukan ghalib bukan umumnya umumnya gembira orang pada bergembira panasya dan orang orang bersemangat wal hubur lihat makna hubur di footnote 8 ay asurur wa ni'mah rasa gembira dan e, bersenang-senang atau kesenangan atau nikmat. Ya, kalau Ibnu Arabi menjelaskan aid disebut aid karena aid itu kembali menemui kita setiap tahun dengan membawa kegembiraan baru. Sedangkan kalau Ibnu Abidin memberikan penjelasan ya, ada dua faktor kenapa aid disebut aid. Karena di sana ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali yang bermanfaat bagi manusia sepanjang hari itu. Dan juga karena umumnya orang pada saat Aid pada saat hari raya mereka bergembira. Ayat 8 perkataan Nabi ini diambil dari karya beliau karya mon monumentalnya Al-Alama Ibnu Abidin yaitu Hasyiah Ibnu Abidin. Kemudian ada catatan kaki dari Syekh Ali Hafizullah Ta'ala Wa'lam akhil muslimu Wafaqani Allah wa iyyaka li ta'atihi Anal a'yad allati sara'aha Allahu li ma'lumatun Wa ya mawdu'u hadhal kitab alladhi baina yadayka Amma fi hadhil azmani Fa'inal a'yada la takadu tusaru fi kulli baladin min biladil islami fadlan an ghairiha al a'yada tuqamu likubabi wal kuburi wal atrihati wal askhasi wal biladi wa ghairi dhalika min a'yadin lam ya'dhan Allahu hatta inna warada fi ba'dil ihsa'ati anna li muslimil hindi mi'ah wa arba'in wa arba'in aidan fi kulli amin Ketahuilah wahai saudaraku al-muslim Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk mentaatinya. Sesungguhnya ayat, sesungguhnya hari raya yang Allah syariatkan, sesungguhnya Eid yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya maklumatun sudah diketahui yaitu dua dua hari raya yang <clears throat> untuk tiap tahunnya itu Idul Fitri dan Idul Adha dan satu hari raya untuk tiap pekannya yaitu hari Jumat. Wahya dan hari raya dalam Islam itulah maudhu tema dari kitab atau buku Allah di Baina Yadaika yang ada di hadapanmu. Amma fi hadil asmani adapun di zaman ini fa'inal ayat maka hari raya atau Id la tagadu hampir-hampir tidak bisa tuhsor dihitung banyaknya Fikuli baladin min biladil Islam di setiap negeri-negeri Islam. Jika di negeri Islam saja ayatnya tidak bisa dihitung, fadlan an ghairiha lebih-lebih negeri yang bukan negeri Islam, bukan bukan negeri kafir. Di negeri Islam kita dapatkan fatara kalihat al ayat yang namanya aid itu diadakan lil kubab untuk kubah wali wal kubur atau kuburan yang tanpa kubah wal atriha demikian pula untuk petilasan ya kuburan juga wal askhas untuk orang wal bilad dan untuk negerinya untuk tanah airnya wa ghair dzalika min ayadin dan ayat-ayat yang lain yang lam ya'dan bihallah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat, Ada ayat untuk kubur wali. Pada bulan tertentu maka orang rame-rame berkumpul pada waktu tertentu, hari tertentu atau di bulan tertentu orang ramai kumpul, bikin acara rame-rame di kubur wali. Akan disebutkan di Mesir eh, ada kuburan yang dinilai kubur wali yang sangat-sangat diagungkan yang pertama saya Ahmad Al-Badawi. Dan dia adalah seorang yang majuhul hal. Nah, nggak, diketahui nasabnya siapa dia. Namun, pokoknya tiba-tiba kuburnya sudah di eh, nggak jelas kapan juntungnya tiba-tiba sudah dimuliakan demikian banyak orang. ini kubur yang paling besar dan paling diagungkan di Mesir. samping kuburnya Husain dan eh, <coughs> dan yang lainnya. Nah, disebutkan di beberapa referensi bahasanya kuburnya Said Ahmad Badawi ini dalam setahun ada acara kumpul-kumpul tiga kali setahun tiga kali dalam setahun tiga kali dan sekali perkumpulan sekali pertemuan maka datanglah orang seluruh dunia menjarai datang ke kubur ini dan yang datang dan menghadirinya sama persis dengan jumlah jamaah haji di Saudi tiga juta manusia hmm. tapi kalau di Mekah itu cuma setahun sekali kalau ini setahun tiga kali dengan jumlah orang-orang yang datang eh, tiga juta manusia dari berbagai penjuru dunia maka ada Aid untuk Kuba wal kubur wal atriha ada juga untuk ashas untuk orang tertentu untuk hari lahir orang tertentu atau hari mati orang tertentu nah, atau hari jadi penguasa atau jadi raja orang tertentu wal bila dan ada juga ait untuk eh, ada perayaan untuk negeri kemerdekaan negeri tersebut atau yang lainnya. Bahkan anehnya yang dijadikan dan ditetapkan hari yang ditetapkan sebagai Eid itu bukan hanya hari-hari gembira. Namun hari sedih juga dijadikan jadi peringatan. Dijadikan sebagai Eid acara kumpul-kumpul untuk mengenang hari sedih sedih dikenang-kenang. Kalau eh, gembira dikenang-kenang ya mungkin wajar lah. Ya, namanya Eid kan eh, datang dengan farahin wa surur dengan gembira. Kalau ini sedih didatangkan, dirutinkan untuk didatangkan dengan dikenang-kenang ya, peringatan satu tahun gempa. Ini sedih dikenang-kenang, diulang-ulang acara orang bikin acara kumpul-kumpul lo mengenang uh, kesedihan ya kalau gembira diulang-ulang wajar lah ya agak wajar karena orang kan ingin gembira ya mau ditambahi mungkin oh ini gembira ini gembira kan lebih sering gembira Dan kalau hari sedih dikenang-kenang dijadikan aid ini kan suatu hal yang eh, menyedihkan. Dan ada yang eh, hari untuk Eid itu dipaksa-paksakan, dicari-carikan hari. Hari jadi kota Klaten, hari jadi eh, kota Solo, ada perdebatan Solo kapan ini mulai hari lahirnya. Nah, dicari-carilah hari dan dipaksa-paksakan. Oh, oleh karena itu ada masih ada perdebatan tentang hari jadi kota Solo. ini sejak kapan? Cuma mau bikin naik, mau bikin acara setiap setiap itu nah, setiap hari jadi namun ah, maka karena tidak tahu kapan itu hari jadinya kemarin kemarin dulu dulu nggak dicatat dari jadinya kapan <laughs> akhirnya diteliti ah, dikerahkan seluruh tenaga untuk dan pikiran tuh wah nyari ini kira-kira pasnya kapan sampai-sampai dipaksa-paksakan dicari-carikan ya nggak tahu ya nggak ada datanya pun dikorek-korek dibungkar-bungkar, boleh jadi ketemu ada data yang menunjukkan hari yang dimaksudkan dan dicari hatta sampai-sampai inna terdapat fibadil isoat ya atau sebagian penelitian ya, atau penelitian dengan angka itu apa namanya bukan sensus ya tapi apa sur, uh, survei ya, survei penelitian main-main angka ini sekian persen ini sekian persen Hah? penelitiannya namanya apa bukan statistik oleng ihsaat atau ya di, di sini penelitian atau sensus Inali muslimin Hindi bahasanya kaum muslimin di India itu punya 144 perayaan atau peringatan Fikuli Am di setiap tahun dalam setahunnya. Gak tahu kalau tempat kita dari hari ibu, hari Kartini, hari ini, hari pahlawan. Ah. Hari sedih 30 September. Ah. Semacam-macam yang lain nggak tahu berapa kalau dikumpulkan Belum belum ditambah masing-masing daerah. Ah. Hari jadi hari jadi itu. Kemudian rahmatullah lil ummatil Muhammadiyati bil aidain. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad dengan adanya dua hari raya. An Anas radhiyallahu anhu qal qadima an Nabi sallallahu alaihi wasallam wali ahli al-madinati yaumani yal'abuna ma fil jahiliyati Faqal qadim tu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyati Waqat abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahri wa yaumul fitri Dari Anas radhiallahu anhu beliau mengatakan, Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah pada saat hijrah dan li ahli Madinah penduduk Madinah memiliki dua hari memiliki dua hari raya apa kegiatan mereka di raya itu yal'abuna fihima caranya kumpul-kumpul cuma sekedar main-main fil jahiliyati dan itu ada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah penduduk Madinah punya dua hari raya yang digunakan dimanfaatkan untuk main-main. Lihat footnote 9. Huma yamun Nairuz wa yamul Mihrajan dua hari yang dimiliki oleh ahli jahiliyah tersebut yang mereka gunakan untuk e, dua hari raya penduduk Madinah di masa jahiliyah itu adalah hari Nairus dan Mihrajan. Nairus itu adalah tahun baru penanggalan Samsiah namun ironia tahun barunya orang-orang Persia, orang-orang Iran Iran tuh masuk Persia di masa silam ini mereka punya penanggalan orang-orang Persia itu punya penanggalan penanggalannya berdasarkan Samsiah nah itu tanggal pertamanya Tuh. Ada perayaan. Nah, perayaannya perayaan tahun baru. kalender mereka, kalender versi yang berdasarkan peredaran matahari itu disebut nah, eh, Neirus. Nah, ini bertepatan dengan 21 Maret kalau pakai miladia. Kalau pakai Masehi Neirus itu jatuhnya tanggal 21 Maret. Dan ini adalah Eid yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Persia. Kemudian Sedangkan mihrajan itu diambil dari kata-kata al-mihar, mihar, artinya maknanya syams, matahari. Dan jan itu maknanya al-hayah, kehidupan. mihoja adalah peringatan dengan tibanya musim semi musim yang paling enak untuk memperingati tibanya musim semi nah, ini musim semi tiba maka ada perayaan untuk merayakan tibanya musim semi. Perayaan untuk merayakan tibanya musim semi. Nah, ini juga dari Persia. Ini disebut oleh orang-orang Persia dengan mihrajan. Ketika itu matahari ya, terang ya, dan ini membawa kehidupan yang baru bagi mereka. Kedua hari ini diimpor oleh penduduk Madinah, diimpor dari Persia. Ini satu hal yang sangat mungkin karena Persia adalah negara besar, ya. maka jadi dan sifat umumnya orang takjub dengan negara yang lebih hebat, akhirnya ikut-ikutan. Maka yang satu itu adalah peringatan tahun baru. Maka yang satu, yang satunya lagi adalah peringatan datangnya musim semi. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada penduduk Madinah, Qadim tu alaikum aku tiba pada kalian. Aku tiba menjumpai kalian bersama kalian hidup di tengah-tengah kalian walakum yaumani dan kalian punya dua hari yaitu dua hari raya talabuna fihima yang kalian bermain-main mengadakan permainan pada dua hari tersebut fil jahiliyah di masa jahiliyah Waqat abdalakumullahu bihima khairan minhuma dan Allah telah ganti untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan abdala Allah telah mengganti. Maka yang namanya mengganti berarti ada yang diganti dan ada yang berfungsi sebagai pengganti. Dan yang namanya mengganti maka yang diganti itu sudah tidak lagi berlaku sudah tidak lagi dipakai dan yang dipakai itu hanyalah yang berstatus sebagai pengganti. Maka hal ini menunjukkan eh, tidak bolehnya merayakan dan menghidupkan kembali Eid jahiliyah. Karena Allah katakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu telah Allah ganti. Artinya sudah tidak lagi dipakai, tidak boleh lagi dilestarikan, apalagi dihidup, hidupkan. Sudah tidak boleh lagi dimunculkan. Karena sudah diganti. Ya. Footnote 10 dikatakan, hadisnya ada hadis yang sahih. Dilihat oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Al-Barawi. Qala Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Bana. Kata Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Bana. Beliau ini bapaknya Hasan Al-Bana. Mohon beliau seorang muhadis, hadis. Eh, dan seorang yang pakar jam pakar servis jam sehingga beliau digelar dengan asaati, gelarnya asaati. namun lain bapak lain anak <coughs> ya tidak aneh bapaknya kiai anaknya dugal nah, itu banyak anaknya beling dugal Tuh, tidak sedikit. Ai li anna ya yaumail fitri wan nahri bitashri bitasra'illahi ta'ala wa ikhtiyarihi li khalqihi wali annahuma yaqubani ada ruknaini azimaini min arkanil islami nah, karya beliau Ahmad Abdurrahman Albana itu tidak punya sedikit karya namun karyanya monumental itu tartib Musnad Ahmad eh, mensistematika eh, kitab hadisnya Imam Ahmad yaitu Musnad Ahmad karena Musnad itu kumpulan hadis disusun berdasarkan sahabat ini namanya Musnad Musnad itu kitab hadis yang hadis-hadis yang dikumpulkan sistematikanya berdasarkan nama sahabat maka ini musnad nanti e, di dalam musnad Ahmad nanti kita akan dapatkan misalnya musnad Aisyah maka semua hadis dari Aisyah dikumpulkan di situ baik itu masalah masalah sholat masalah zakat masalah puasa semua campur aduk di situ ini ada musnad Abu Hurairah maka semua hadis Abu Hurairah yang beliau dapati, yang beliau pilih untuk dimasukkan dalam musnad ini maka akan semuanya akan dicantumkan di sana. Boleh jadi masalah ya, hari akhir, masalah haji, masalah zakat dan sebagainya. Maka repot untuk mau ngecek uh, jika mau cek ngecek dengan lihat perbab fikih karena yang namanya hadis-hadis e, misalnya hadis wudhu itu ada yang di musnadnya Anas, ada di Aisyah, ada yang di Abu Hurairah, macam-macam. Jadi ya, kalau mau mau lihat, mau mentelaah hadis-hadis tentang masalah wudhu, itu repot. Karena ada di setiap musnad itu e, musnad sahabat di masing-masing sahabat tentu ada hadis masalah itu atau dimungkinkan ada hadis tentang masalah itu maka dibuat tertib kemudian disisi, uh, disusun ulang berdasarkan bab fikih oleh beliau Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Bana setelah itu setelah dikasih tertib kemudian beliau sarah dan beliau e, Karya beliau ini Sarah Musnad Imam Ahmad. Dan itu satu-satunya Sarah. Dan dinilai oleh banyak ulama itu Sarah yang bagus dari sisi ilmu hadis dan dari sisi fikihnya. Dia katakan li ana yaumil fitri wa nahri bi tasyri'illahi ta'ala. Kenapa Nabi katakan lebih baik? Karena dua hari raya itu Fitri dan hari Nahar itu ada bitasi bitarsyila bitasyra'ila berdasarkan hukum Allah waktiari li khalqihi dan pilihan Allah untuk makhluknya Wali annahuma dan karena keduanya Yakubani itu setelah adanya setelah ada ini pelaksanaan dua rukun yang agung di antara rukun Islam yaitu haji ini untuk Idul Adha karena hakikat haji adalah Arafah dan Idul Adha adalah tanggal 10 sehari setelah Arafah wasiam dan setelah puasa itu untuk Idul Fitri wa fihima yaghfirullahu lil wa wasaimina وينصر رحمته على جميع خلقه وينصر رحمته على جميع خلقه الطائعين أما النيروز والمهرجان والمهرجان fa innahuma bi ikhtiyari hukama'i dzakaz zamani lima fihima min iktidali zamani wal hawa'i wa nahwi dzalika minal mazaya azailati. zailati fal farqu baina maziyataini dhahirun liman ta'ammala dzalika Demikian pula fihima. Kenapa dua hari raya itu lebih baik? Karena di dua hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni al-hujat para jamaah haji, wasaimin dan pada saat Idul Fitri Allah mengampuni, memberikan ampunan pada orang-orang yang berpuasa. Demikian pula Allah menyebar, menabur rahmatnya kepada semua makhluknya atau yang taat Adapun hari, hari Nairus serta Mihrajan maka dua hari ini adalah pilihan hukama zakat zaman orang-orang bijak di zaman itu. Hukama jamak dari hakim. Lima fihima karena pada dua hari itu dinilai ada iktidalu zaman adalah waktu yang paling enak walhawa dan cuaca yang paling enak. Semacam mihrajan tadi itu peringatan nah, awal musim semi. Musim semi dinilai sebagai musim yang paling menyenangkan. Wanafi dzalika dan faktor-faktor yang lain minal mazaya azailah ya itu berupa keistimewaan-keistimewaan yang palsu. falfaku tentu ada perbedaan ya. Eh, Falfarku maka perbedaan baina maziyata ini diantara dua keistimewaan ini yaitu keistimewaan id yang Allah syariatkan dan keistimewaan id yang dibuat oleh manusia tentu zahirun sangat jelas liman ta'amala dalika bagi orang yang merenungkan hal tersebut Nah, tadi telah kita uh, tadi telah dijelaskan bahasanya Eid disebut Eid karena dia membawa kegembiraan yang baru. Maka Eid adalah hari gembira. Oleh karena itu ada poin yang ketiga ada izin untuk mendengar eh, rebana pada saat hari raya. Al-idnu bisima fi Minal Juwairiyat. Adanya izin artinya boleh, artinya mubah. Benarkan tuf Rebana Minal Juwairiyat dari uh, anak-anak perempuan yang masih kecil. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughaniyani birina ibu atin fataja'a alal firashi wa hawala wajhahu wa dakhala Abu Bakrin fantaharani wa qala mismaru syaitani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'akbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal da'huma falamma ghafala rozam rozam tuhuma fakharajata wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin inna likuli inna likuli qaumin aidan wa hada aiduna Dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masuk ke rumahku. Wa ingdi dan di tempatku yaitu di rumahku ada jariyatani. Ada jariah, jariah itu maknanya bisa perahu. Tentu nggak mungkin di sini. Falamma ma'u hamalnakum fil jariyah di surah di juz 29 bisa maknanya budak perempuan ya. perempuan yang jadi budak boleh jadi dewasa boleh jadi anak kecil ya budak perempuan budak, budak perempuan dewasa atau lebih cenderung pada dewasa mana yang lain adalah anak perempuan yang masih kecil anak SD lah atau TK atau SD gitu. yang belum balik anak perempuan yang belum balik yang manakah yang dimaksudkan kita lihat dari judul bab Juwairiyat nah. itu anak gadis kecil makanya yang dimaksud jariah ya, di sini adalah anak perempuan yang belum balik. TK atau SD kurang lebih, awal-awal SD. Nah, dua jariah tersebut, dua anak kecil tersebut, Turaniani keduanya bernyanyi, Berina Ibu As menyanyikan nyanyian Perang Buat. Lihat footnote. 12 Dikatakan oleh Ibnul Athir di kitab beliau An-Nihayah yaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Beliau katakan buat adalah yaumun mashurun, satu peristiwa yang terkenal. Satu hari yang terkenal karena fi harbun bainal Aus wal Khazraji. Dan pada saat tersebut terjadi perang yang berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Perang tersebut kurang lebih 120 tahun. Itu yang perang tiga generasi atau empat generasi. Meski yang dimaksud 120 eh, tahun ya tidak mesti tiap hari perang terus ya. <laughs> ya. Namun ada perang, ada perang. Ya ada konflik terus berkepanjangan nggak boleh jadi nggak nggak ini mungkin sebulan sekali atau terkadang seminggu sekali terkadang yang lain seminggu dua kali namanya yang jelas ada saja konflik bersenjata bentrok bersenjata secara terus menerus selama 120 tahun ya semacam ada istilah perang salib perang salib selama 100 tahun itu bukan bukan berarti setiap hari perang terus non ada beberapa ini terjadi perang dan damai agak lama dan timbul lagi dan seterusnya wabuat ismon li hisnin lil ausi dan buas adalah nama benteng milik aus Fataja'a alal firas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring alal firas di atas tempat tidur. Wahawala wajahu dan Nabi memalingkan wajahnya, tidak memandangi anak kecil yang lagi nyanyi tersebut. Wadakala Abu Bakrin, masuklah Abu Bakar, pantaharani, lalu Abu Bakar membentak aku dengan mengatakan, Bismaratus syaitan, suling setan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fa'akbala alaihi Rasulullah, maka Rasul menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar. Kemudian mengatakan, dakhuma, biarkan keduanya bernyanyi. falam ghafala, maka ketika Nabi telah lalai, tidak lagi menghiraukan e, perempuan ini, atau anak kecil yang sedang nyanyi ini, Eh, khomas tuhuma maka aku menjiwit mencubit kedua anak perempuan tersebut fakhojata lalu keduanya keluar dari rumahku dalam berat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Abu Bakar wahai Abu Bakar innalikuli aidan setiap kaum itu punya id maka id adanya id itu maka fitrah untuk berbagai bangsa, untuk semua bangsa. Semua bangsa itu punya id. Ya, semua kaum, semua kelompok orang itu punya id. Wahada iduna dan hari ini adalah id kita. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajarin berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Wa fi hadal hadisi minal fawaid minal fawaidi Dan dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya adalah masru'iyatu tausi'ati 'alal ayal Disyariatkannya Masro itu kalau tidak mandub, kalau tidak dianjurkan, wajib. Yang dimaksudkan mungkin adalah anjuran. Dianjurkannya atau siati alal ayali memberi kelonggaran, kelapangan, memberikan kelonggaran, jangan ketat-ketat dalam masalah aturan, memberikan kelonggaran alal iyal kepada keluarga. Fi ayamil a'yadi untuk hari-hari Aid. Yaitu dengan dibolehkannya bi anwa'i ma yuhassilu lahum baston nafsi wa tarwihal badani min kulfil ibadati dengan membolehkan untuk mereka untuk melakukan anwa berbagai macam hal yang menghasilkan bastonapsi nafsi kegembiraan hati yang bikin gembira petarwi hal badani dan menyenangkan badan setelah minkul fil ibadah setelah adanya beban beribadah sebelum datangnya hari raya namun wa anal i'rada an dalika aula Namun berpaling dari hal itu itu lebih baik. Eh, meninggalkan hal itu itu lebih baik karena Nabi tidak Nabi berpaling malingkan wajahnya. Tidak menikmati atau memperhatikan dengan seksama eh, hiburan yang eh, berupa nyanyian anak kecil tadi. Nabi tidak mempedulikannya. Nabi memalingkan wajah. Misalnya ini mereka ada di utara atau utara Nabi malah menghadapkan wajah berbaring dengan menghadapkan wajah ke selatan maka hal ini menunjukkan karena itu yang Nabi pilih dan itu yang Nabi lakukan bahasanya berpaling dari hal ini yaitu hal-hal gembira pada saat Eid itu aula lebih utama wa fihi anna idhar sururi fil a'yadi min syi'aridin dan hadis di atas juga menunjukkan Bahasanya menampakkan rasa gembira ya, fil ayat pada saat hari raya dan di antara siar agama, simbol agama. Karena Nabi katakan ini adalah id kita, maka biarkan orang bergembira, maka menampakkan gembira pada saat id. tidak termasuk siar agama. Maka hadis ini dalil sebagaimana judulnya yaitu diizinkan yang mendengarkan tuf, tapi tidak ada di sini tuf ya di hadisnya yang disampaikan. Tidak ada tuf kan? Nah, ini ada di riwayat yang lain Jelaskan bahasanya nyanyinya ini sambil menabuh tuf, menabuh rebana. Nah, yang namanya rebana itu yang tidak ada kerincingannya. Yang namanya rebana itu polos. Kalau ada gerincingannya itu bukan rebana. Maka ini dalil bolehnya mendengar kan nyanyian yang diring rebana dilakukan oleh anak-anak kecil pada saat hari raya dan menunjukkan bolehnya e, bermain rebana pada saat hari raya. Namun dan di sini dalil bahasanya hukum asal rebana adalah haram dan hukum asal bernyanyi adalah haram. Bukan malah sebaliknya. Sebagian orang mau berdalil dengan hadis ini untuk menghalalkan musik. Ini satu hal yang eh, terbalik dalam berpikir dan satu hal yang tidak cermat dalam berdalil. Karena apa? Eh. Karena Abu Bakar mengatakan mengomentari dan rebana dan nyanyian mismar atau syaitan yang dan Nabi suara setan di tempatnya Nabi mengatakan pada Aisyah suara setan di rumahnya Nabi nah, maka nyanyian disebut setan suara setan dan Nabi saw tidak mengingkari penamaan yang diberikan oleh Abu Bakar dengan nama suara setan untuk nyanyian. Tidak diingkari kan? Seandainya itu mungkar, ini kalimat mungkar, tentu Nabi akan ingkari. Karena Abu Abu Bakar itu melakukan dua hal. Pertama, menamai nyanyian dengan suara setan. Yang kedua, melarang dua anak gadis ini untuk bernyanyi. Yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dua hal. Mana yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama atau yang kedua atau dua-duanya? Yang mana? Yang diingkari? Yang kedua, yaitu eh, yang Nabi ingkari adalah Abu Bakar melarang bernyanyi pada saat hari raya. Adapun eh, penamaan Abu, yang diberikan oleh Abu Bakar untuk nyanyian dengan nyanyian dengan alat musik dengan dikatakan sebagai suara setan tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya itu benar. Dan bahasanya ini tentu ini diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ajari kepada Abu Bakar. Ini sudah menjadi suatu hal yang maklum di benak Abu Bakar. Bahasanya nyanyian itu adalah suara setan. Tentu dari mana Abu Bakar dapat ini? Tentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari penamaan suara setan untuk nyanyian yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka di sini dalil bahasanya hukum asal nyanyian, hukum asal tuh alat musik adalah haram. Tidak sebaliknya kalau orang itu membaca hadis cermat maka akan berkesimpulan demikian bahkan dalil hukum asalnya nyanyian dan bermain alat musik adalah haram. Namun dalam hal ini ada pengecualian. Karena ini ada hari raya, hari gembira, maka dibolehkan untuk bernyanyi dan memainkan alat musik.